Tiga sebab. As-sayyibu zani. Yang pertama, al sayyib zani Seorang yang sudah berkumpul suami istri dengan nikah yang sah. Itu disebut sayyib. Wan nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Kisos wasariqu lil jamaah dan orang yang meninggalkan al jamaah dan di situ kemarin lapat-lapat sudah kita terangkan kemudian kita sudah ambil sampai faidah yang kedua kemudian yang yang ketiga dari faidah yang dijelaskan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah taala itu adalah khusnul ta'limin nabi bagusnya cara pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haitsu yaridu kalamuhu ahyanan bitaqsim. Ketika memberikan pelajaran, ketika kadang-kadang dengan membagi masalah. Ya. Li'anna taqsim karena kalau materi itu dibagi dipilah-pilah itu surul masail permasalahan itu bisa terkumpul, bisa terbatasi sehingga mudah diingat. Ya, di sini Nabi mengatakan la yahillu dami mri'in muslimin illa bi ihdats salas. Kemudian beliau membagi yang pertama as-sayyidu zani. Yang kedua an-nafsu bin nafsi. Yang ketiga at-tariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan jamaah. Wa yajma'uha dan dikumpulkannya. Wa huwa asra'u hifdhan. Jadi menghafalnya itu mudah. Satu, dua, tiga. Mudah kan dihafal ya? Sudah hafal? Mudah tapi nggak hafal, sama saja. Eh? Wa abta'a dan itu nggak gampang lupa. Ya. Jadi cepat dihafal dan nggak gampang lupa. Seperti kita ini menghafal ayat-ayat Al-Quran. Itu kalau tiap ayat itu berbeda, itu lebih mudah daripada yang ayat-ayat itu kebanyakan sama. Innallaha sami'um bazir. Kemudian yang berikutnya wallahu sami'um bazir. Nah, itu sulit. Innallaha bikulli syai'in alim. Kadang-kadang tertukar ya. Yang atas di bawah, yang bawah di atas gitu. Nah, kemudian yang keempat dari faedah hadis ini anna sayyib zani yuqtal bahwasanya sayyid seorang yang berzina dan sudah mukson itu hukumannya dibunuh sekarang yang perlu kita ketahui kapan seorang itu dihukumi telah mukson al sudah terjaga di sana dijelaskan dalam kitab al-mughni ya jelaskan kapan seorang itu dikatakan sudah mufsad yaitu sudah sayyid ya. oleh Ibn Qudam al-Maqdisi beliau menjelaskan Al-Faslu Salis pasal yang ketiga dalam pembahasan masalah hudud hukuman penzina annar rajma bahwasanya raja itu dilempari batu sampai mati la yajibu illa al muhsan bi ijma'i ahli ilmi tidak wajib dihukum dengan rajam tadi kecuali atas penzina yang muhsan dengan ijma ahli ilmi tidak ada ikhtilaf jadi ijma kalau seorang yang berzina itu sudah muhsan itu hukumannya apa? Dirajam. Eh? hadisin Umar dan dalam hadis Umar, "Inna rajma haqqun ala man zana wa Sesungguhnya rajam itu hak atas orang yang berzina dan dia telah muhsan. Hadis dari Umar bin Khattab seperti itu kemudian menukil hadis bab kita ini la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan walil ihsan surutun surutu sab'ah dan untuk dikatakan muhsan seorang itu sampai derajat muhsan itu ada tujuh syarat cuman yang perlu kita sebutkan jadi satu a'aduhumah Salah satunya, haduha al-wasfu fil qubuli. Jadi sudah berjima. Ini innallaha la yastahi minal haq. Karena pembahasan yang berkaitan dengan hukum Allah dikatakan salah satu dari syarat ihsan al-waqfu fil qubul wala khilafa fi istiratihi yaitu sudah melakukan hubungan seorang laki dengan perempuan dalam nikah yang sah fil kubur walaysa fil ghairi di farji depan bukan di selainnya dan tidak ada perselisian dalam syarat ini dari sini berarti bukan sekedar akdun nikah jadi sang sudah menikah tetapi belum berkumpul suaminya belum menyentuh istrinya sekalipun berkhulwat dan seterusnya tapi belum terjadi jima berarti dia belum apa muhsan lianna nabi SAW. karena nabi SAW bersabda as-sayyibu bis al jaldu wal rajm jadi kalau orang sudah menikah berzina dengan orang yang sudah menikah maka dijilid 100 kali kemudian dirajam nanti ini masalah hukuman ada yang ikhtilaf ulama Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, siyabatu tahsulu bil waqi fil qubul, wajaba iktibaruhu." Sedang yang disebut sayyid itu baru diperoleh kalau sudah apa? Al waqi fil qubul. Jadi kalau sudah berkumpul lewat jalan depan. Salah bisa dipahami ya? Sudah jima, sudah berkumpul suami istri tadi. ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوضع لا يحصل به إفصال ini berarti kan dan tidak ada perselisihan bahwasanya akdun nikah yang sah al khali yang kosong yang sepi anil waqi dari hubungan tadi dari jima tadi la yahsulu bihi ihsanun belum mendapatkan ihsan jadi seorang yang nikah dengan sah, tetapi tidak terjadi al-jima, al al itu orang tersebut belum dihukumnya apa? Al-muqsah. Berarti harus apa? al fil kubur. Sawa'un hasalat fihi khalwa aw fima dunal farji. Sama saja. Apakah sudah bersepi katakanlah suami istri tadi sudah berkumpul atau terjadi waktu Ya, mubasyarah berkumpul tapi tetapi tidak di farji. Ya. Au fi dubur atau mungkin di duburnya. Sekali itu haram. Mungkin terjadi andekan seperti itu. Awalam yahsul selesai min dalika atau belum ada sama sekali seperti itu, itu belum dihukumi muhsa Jelas ya? Jadi syarat salah satunya sehingga kita pahami hadis ini seperti itu. Bahwasanya anak sayyid yang dimaksud oleh Nabi As-Sayyibu Sayyid itu adalah seorang yang sudah akun nikah secara sah kemudian berkumpul suami istri lewat jalan depan. Dikatakan oleh si anak sayyid zani yuqtal. Bahwasanya sayyid yang berzina dibunuh birajmihi bil hijarah dengan dirajam pakai batu. Jadi itu maklum. Dikatakan kalau laki-laki asalnya ya berdiri itu saja dilempari kecuali khawatirkan lari. Seperti kisah Ma'is radhiyallahu anhu tanah. Kalau kisah Nabi SAW merajam al-imra'ah al-ghamidiyah yang berzina dengan pembantunya itu itu ditanam sampai ke dada ditanam sampai ke dadanya masukkan ke tanah kemudian dilempar sampai mati itu namanya raja ya. dan itu hukum Islam nggak boleh kita katakan kejar, dah karena itu setimpal dengan perbuatannya ya wasifatuhu sifatnya bentuknya rajul tadi kata saya ayu ayyuqafa seorang yang melakukan zina tadi diberdirikan ya wayarmi yarmihin subiki bikijaratin dan dilempari oleh manusia dengan batu la kabira wala la tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil boleh waktu yang besar itu nggak ada nanti nggak nggak terpenuhi maksud hukuman tadi. Karena supaya dia merasakan apa? Alam, sakit. Nah, kalau sekali empas gini aja, tujuan untuk e, menghukum dia nggak terpenuhi. Kalau terlalu kecil, menyiksa. Jadi ya sedang-sedang aja. Ya. Li'annal kabirah taktuluhu fawran. Karena kalau batunya itu besar, akan membunuh spontan. Sekali lempar, mati barangkali. Ya fayafutul maksudu minar rajmi maka akan luput maksud dari merajam tadi karena orang yang berzina itu talabutnya rasa lezatnya itu dirasakan oleh seluruh tubuh itu hikmah yang dijelaskan dari Imam Ibnu Qayyim sehingga dihukum dengan apa? rajam ke seluruh tubuhnya yang itu dipakai merasakan kelezatan dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dihukum dengan lemparan batu ke seluruh tubuh. Ya. taat yata'adda biha qabla Sedang kalau batu itu terlalu kecil, tersiksa dia dan lama matinya. Ya. Bal takun wasatan, bahkan dia sedang batunya itu untuk menghukum rajam tadi. Fasayyibu zani yurjamu bil hijarah hatta yamuta. Maka sayyib yang berzina Seorang yang sudah muson tadi berzina, dirajam dengan dilempari batu sampai mati. Sawaun kana rajulan awim ra'atan. Sama saja, apakah itu laki-laki ataupun wanita. Cuma ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah Di sana terjadi ikhtilaful ulama. Kalau rajamnya sepakat, nggak ada khilaf. Apakah bersama rajam ini disertai cambuk seratus kali. Itu ikhtilaf ulama. Ya. Jadi saya sampaikan kalam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ya. Di sana dijelaskan, saya simpulkan aja artinya, maknanya. Ya. Bahwasanya ada dua pendapat ulama. Yang pertama, bahwasannya seorang sayyid yang berzina itu dihukum sekedar dengan dirajam tanpa perlu didera atau dicambuk seratus kali. Ya sudah dirajam. Dan dalil dalam hal itu kisah yang kemarin sudah kita bacakan. Kisah sahabat Ma'is radhiyallahu yang berzina. Di situ Nabi SAW tidak menyebutkan didera seratus kali. Tidak. Sekedar Nabi SAW melaksanakan rajam dan sudah. Nabi tidak menyebutkan apa? Dicambuk seratus kali. raja. Yang kedua kisah Imra'ah Al-Ghamidiyah. Ya. Kisah wanita Ghamidiyah yang berzina. Di situ Rasulullah SAW sekedar memerintahkan kepada Unais seorang sahabat Unais diutus kepada wanita tadi. Datangi ke sana wahai Unais, kalau dia mengaku maka rajamlah. Nabi tidak memerintah untuk dicambuk dulu seratus kali. Akhirnya dia mengaku, kemudian dirajam atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya. Kemudian itu pendapat yang pertama. Ya. Dari kalangan ulama, seorang yang berzina dan sudah musal cukup dirajam, tidak perlu dicambuk seratus kali. Kemudian pendapat yang kedua dan itu yang masyhur dari Ali ibn Abi Thalib radhiallahu dan juga sebagian sahabat yang lain dan itu yang diisyarahkan dalam salah, salah satu pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala bahwasanya seorang yang berzina dan sudah kosong hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan dirajam. Pertama, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surat Nur ayat nomor 2, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Penzina perempuan dan penzina laki-laki cambuklah atau jilidlah masing-masing dari keduanya seratus kali cambukan. Para ulama menyatakan bahwa Allah dalam ayat ini tidak mengkhususkan mutlak penzina laki-laki baik dia masih dijaga ataupun sudah nikah diperintahkan oleh Allah untuk dicambuk seratus kali masing-masing kedua. Ya. Kemudian dalam ayat tadi as-sayyibu az-zani boleh dibunuh. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Nabi SAW banyak sekali menjelaskan tentang seorang yang berzina sudah musam, hendaklah dirajam. Karena itu Ali ibn Abi Thalib mengatakan, kami mencambuk penzina yang sudah musam seratus kali dengan ayat Allah dan kami rajam dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalil hadis yang tadi saya bacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan as-sayyibu bis-sayyib penzina yang sudah musal al-jaldu war-rajab dijilid dan dirajam jadi dikaitkan kemudian dikorinahkan dengan yang tidak berzina yang tidak mufsad di sana para ulama tidak ada perselisihan bahwa penzina yang tidak muhsan hukumannya apa? Satu apa dua? Penzina yang belum nikah, masih bujangan gitu. Hukumannya apa? Satu apa dua? Dua. Yang pertama apa? Dicambuk seratus kali. Yang kedua? Dibuang. Diasingkan selama satu tahun. Kalau ini dua, berarti itu pun dua. Yaitu apa? Dicambuk seratus kali Nah kalau yang itu syariatnya dibuang, yang ini dira, diraja. Ya. Maka Ali mengatakan kami mencambuknya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an dan kami merajamnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba dan berpendapat nasih dan mansuh. Ya. Tetapi wallahu alam bisawab yang hak sepakat ulama kita bahwa Penzina yang sudah mesum hukumannya dibunuh dengan cara dirajam. Cuman perselisihannya, apakah bersama rajam itu disertai mencambuk 100 kali apa tidak? Dan pendapat yang hak yang rajul wallahu alam sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan dari hadis Rasulullah SAW dan itu yang isyarah dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam madhabnya bahwasanya penzina yang sudah muksal itu dicambuk 100 kali kemudian dihukum dengan dirajam sampai mati. Bagaimana dengan kisah Ma'is yang tidak dicambuk? Di situ tidak ada keterangan tidak dicambuk. Cuman tidak disebutkan. Yang disebutkan rajam. Maka seolah-olah sudah maklum dengan ayat Allah, "Az-zaniyatu waz fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan laki-laki, jilidlah masing-masing dari keduanya seratus kali jilidan. Itu khilaf ulama dalam masalah itu. Lebih luasnya diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam al muni silahkan yang diberi kemampuan oleh Allah untuk merujuk dirujuk ke sana, ya. Nah. Baik. Jadi faedah yang keempat, anna sayyib az-zani yuqtal birajmihi bil hijar dirajam nah, ini kalau di negeri-negeri yang ditegakkan syariat Islam diterapkan sampai Rasulullah SAW mengatakan andaikan di suatu daerah diterapkan had min hududillah ditegakkan had dari had-had Allah terhadap pelanggar larangan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menurunkan keberkahannya terhadap tempat tersebut. Dan ya, kita memohon kepada Allah agar memperbaiki pemimpin kita dan juga rakyatnya sehingga betul-betul mau mengacu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas membawa kebaikan. Karena kalau hukumannya seperti ini tidak merupakan solusi, tidak menyelesaikan masalah. Karena itu di negeri-negeri yang bahir syariat Islam jarang sekali terjadi perbuatan-perbuatan semacam ini. Ya. Dalam arti jarang bukan tidak ada, namanya manusia. Zaman Nabi aja ada. Ya. Jadi manusia itu kalau sudah terkungkungi dengan hawa nafsu yang terseret syahwat, ya kadang-kadang lupa dengan nyawanya sendiri. Ya kan? Coba orang berjanji kalau sudah jatuh cinta itu, biar dipotong leher saya, saya nggak mau berpisah denganmu. Katakanlah begitu. Sehidup, semati. Dikira enak. Itu orang kalau sudah lupa. Kan itu dalam istilah ada hubbuka iya yu'mi wa yusuf. Cintamu kepadanya itu membuat kamu tuli dan buta. Dejulep begitu. Enggak, cantiknya Masya Allah. Ya namanya orang sudah jatuh cinta. Ya kan? Nah, baik. Fa in qala kalau ada seorang yang berkata, "Kaifa taqtulunahu ala hadzal wajhi?" Bagaimana engkau membunuh orang yang berzina tadi dengan bentuk seperti itu dirajam? Kayaknya kan kejam gitu ya, lempari batu. Lima adalah yuktal bisyai? Kenapa enggak dibunuh pakai pedang aja? Sehingga sekali tebas mati begitu. Ya. Waktu qala Nabi Yusuf alaihi Sedang Nabi sallallahu sudah bersabda, ida fatal faaksinul ahsinul Kalau kalian membunuh, perbagus cara pembunuhan. Nanti hadisnya akan sampai. Kalau kamu membunuh, perbaiki cara membunuhmu. Kenapa harus dibunuh dengan dilempari batu? Ya. Fal jawab. Maka jawabnya anna laysal muradu bi ihsanil kitlah sulukul ashal fil qatli. Jadi yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW memperbagusi dalam membunuh itu bukan mencari cara yang termudah untuk dibunuh. Bukan mencari cara yang paling cepat membawa kematian. Bukan. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Balil muradu. Tetapi yang dimaksud adalah biisanil qatlah. Dengan bagus cara membunuh tadi, muwafaqatus syariah. mencocoknya apa? Syariah. Kan itu kemarin sudah kita sampaikan ada dikisahkan dalam hadis yang sahih ada seorang jariah muslimah seorang gadis kecil gitu itu dibunuh oleh seorang Yahudi dibunuh dengan dipukul pakai batu sampai mati ketika sekarat, sekarat ini ya ditanya oleh Rasulullah SAW apakah si fulan yang membunuhmu dia diem aja karena mampunya tinggal isyarat diem aja Ketika disebut apakah Yahudi si Fulan itu yang membunuhmu? Dia mengangguk. Tanda iya. Karena Nabi SAW menyuruh seorang sahabatnya untuk menemui Yahudi tersebut. Panggillah Yahudi. Apa kamu yang melakukan pembunuhan kepada jariah ini? Maka Yahudi tadi mengakui iya. Maka Nabi SAW memukul Yahudi tadi dengan batu keras-kerasnya sampai mati. Apakah Nabi SAW kejam di situ? Tidak. Kisah Kemarin sudah saya terangkan misalkan ada seorang itu dibunuh, di sini diikat tali, ikat tali, ditarik kendaraan dalam dua arah yang berbeda, lepas mungkin mati, pembunuhnya tertangkap, dibunuh semacam itu. Bagus atau tidak bagus? Bagus. Kisah itu membalas sebagaimana yang serupa. Kecuali ahli warisnya memaafkan. Juga kisah orang-orang yang tinggal di Madinah kemudian sakit, minta obat kepada Nabi, dikasih obat, setelah sembuh, malah merampas unta-unta Rasulullah SAW, membunuh pengembala Nabi, murtad dari Islam. Ya, pernah kita sampaikan itu ya, hadis. Akhirnya sebelum duhur sudah tertangkap mereka. Karena ada salah satu pengembala yang selamat menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Nabi meminta kepada para sahabatnya untuk menangkap orang-orang tersebut. Ditangkap. Akhirnya sampai di kota Madinah. Nabi telanjangi mereka congkel matanya, dijemur di panasan, kehausan minta minum tidak dikasih, hatta matu sampai mati. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasul mengatakan apa? Wa idza qataltum faasilul kitlah. Kalau kalian membunuh, bagusi cara membunuhmu. Tapi Rasul membunuh dengan cara seperti itu. Berarti itu bagus. Karena tidak mungkin Rasulullah menyelisihi ucapan. Jadi kalau ditanyakan, apakah dalam Islam itu ada menyiksa? Gak ada. Apa yang dimaksud dengan muslah? Menyiksa. Kalau menyiksa itu betul-betul menyiksa untuk menyakiti dia, tidak ada. Tapi kalau siksaan itu sebagai ukubah balasan atas kejahatannya, sanaan itu setimpal. Eh, sebagaimana ini berzina, dibalas dengan dirajam. Sekalipun dengan rajam itu dia tersiksa. Kemudian faidah yang berikutnya, yang saya tambahkan di sini. Ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hak rajam seperti itu atau dicambuk seratus kali apabila seorang yang menjalani hukuman tersebut betul-betul meyakini itu syariat Allah bertaubat kepada Allah lalu dihukumi maka lepaslah beban dosanya nanti di yaumul qiyamah kafarah penebusnya ya dan itu indah Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ukubah di dunia supaya di akhirat nanti tidak mendapatkan ukubah yang lebih keras. Nah, bagaimana dengan keadaan hari ini yang tidak tegak syariat Islam? Berzina, orang ingin bertaubat misalkan. Maka cukup bagi dia menyatakan taubatnya yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan harapan andaikan tegak syariat Islam, pada saat itu dia siap untuk dihukumi dengan hukum Allah. Jangan taubat yang setengah-setengah. Karena nggak ada syariat Allah, bertaubat. Ya. Tetapi kalau ada syariat dia jadi mikir, uh, jangan, nggak jadi, jangan. Jadi kalau sekarang ini bertaubat dan bahkan andaikan ada syariat Allah tegak saya akan minta dihukumi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah perempuan yang berzina sampai hamil itu kan, sampai disuruh Nabi pulang sampai melahirkan, begitu datang lagi disuruh pulang sampai menyusui, sampai dia datang kepada Nabi ya Rasulullah ini anakku, sudah aku lahirkan, dia membawa sepotong roti. Sudah makan, bukan cuma asi lagi. Akhirnya sang anak itu diberikan kepada kaum muslimin lalu disuruh wanita tadi untuk dirajam. Sehingga datanglah Khalid bin Walid kan. Baru datang dia setengah dirajam ambil batu. Dilemparkan. Pas kena kepalanya darah memercik ke dirinya. Dicela sama Khalid. Ditegur oleh Rasulullah SAW. La tasubbuha. Jangan kamu caci dia. Andaikan taubat dia ini dibagi atau diratakan kepada seluruh penduduk Madinah ini, tentu akan meratai. Jadi orang yang tahu dengan tahu betul nasuha siap untuk dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau nggak ditegakkan syariat Islam, dia ya bertaubat dengan taubat yang nasuha, yang paling tahu tentang taubat kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagusnya cara menurut tadi sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi hukma." Siapakah yang lebih bagus daripada Allah hukumnya? Jadi hukum Allah yang seperti itu, itu sudah sebaik-baik hukum. Pencuri dipotong tangannya, itu sudah sebaik-baik hukum. Orang yang membunuh dibunuh. Orang yang bikin onaran di suatu negeri yang aman. Membuat kerusuhan, merampok dan seterusnya. Ditangkap oleh penguasa, dibunuh hukumannya. Itu sudah dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah kemudian kita menyalahkan yang satu tanpa yang lain kasus, kasus Amrozi ya nah, kadang-kadang nah, jadi salah paham ya kan ya tinggal bagaimana kesalahannya kejahatan kalau orang lagi tenang-tenang begitu sekalipun yang diniatkan orang kafir ternyata orang muslim ada yang mati dan tidak cukup dikafori dengan puasa dua bulan berturut-turut itu kan kafarahnya seorang suami yang ngumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan Kadang-kadang terjadi kesibukan pemikiran kaum muslimin dengan kasus-kasus seperti ini. Kan itu ahli sunnah harus punya patokan yang jelas. Seorang yang bersalah harus dihukum dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian dijelaskan hikmahnya yang tadi sudah saya singgung, ya. Bahwasannya Kenapa penzina itu kalau belum muhson dicambuk seratus kali ke seluruh tubuhnya? Kalau sudah muhson diraja. Dikatakan anna sahwatal jima bahwasanya sahwatnya berjima la tuqtasu bi adwin muayyan tidak dirasakan cuman pada salah satu anggota badan saja tidak tapi seluruh tubuhnya dan itu maklum بل تشمل كل البدن bahkan mencakup seluruh meratapi seluruh badan syahwat syahwatul jima itu meratapi seluruh badan فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله علم هذه العقوبة التي هي الحد ketika badannya orang yang zina yang sudah muson tadi bersenang-senang dengan kelezatan sesaat yang diharamkan tadi, maka tentu hukuman yang sesuai baginya diratakan pula penderitaan ke seluruh tubuhnya yang merasakan kenikmatan tersebut. Sebagaimana menjelaskan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u Dawa. Di itu ada dua, deh Ukubah syar'iyah seperti dirajam. Ada ukubah qadariyah. Orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak tegak pada dirinya syariat Allah sehingga tidak dihukum katakanlah tidak dirajam, tidak dipotong tangan atau yang lainnya, jangan kemudian kita merasa aman. Ada ukubah qadariyah. Maksiat pasti membawa ketekan Mungkin sampai dikisahkan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, setiap perbuatan zina. Allah pasti akan membalasnya. Sekalipun pada tembok rumah. Itu berkata di saksi manzana yuzna alaih. Barang siapa yang berzina, dia akan dizinai sekalipun tembok rumah. Akan dibalas. Kemudian ada seorang memberikan nasihat kepada orang yang kaya begitu. Katakanlah terpandang di kampung tersebut. Ada kisah mengatakan seorang raja dulu bahwasanya zina itu pasti ada tuntutannya, sekalipun pada keluargamu. Sang raja ini nggak percaya. Ah, saya ingin buktikan. Dia punya seorang anak gadis yang cantik betul. Karena itu anak gadisnya diperintah, kamu keluar. Buka cadarnya Dulu cadaran, Pak. Sekarang mau dibuka apanya? Nggak ada penutup buka sadarnya. Cantik betul. Putrinya tadi, nak, kamu keliling kampung ini. Pokoknya daerah nak kamu keliling, jalan. Setiap ada laki-laki yang mengajakmu berbuat zina, jangan kamu tolak. Layan. Keluarkan anak putrinya tadi, keluar, jalan. Setiap orang memandangnya, ini kan cantik betul. Setiap orang yang memandangnya langsung menunduk. Segen gitu. Ya, jadi ya memang dikagumi kecantikannya, tapi segan. Orang-orang itu segan, nggak ada yang memedang semua menunduk laki-laki dan seterusnya segan dengan wanita tadi. Sampai keliling kampung semuanya itu nggak ada laki-laki satupun yang menyentuhnya. Berzina dengan yang nggak ada. Tapi jangan dicoba hari ini. Jangan dicoba hari ini. Itu kisah. Ya. Karena apa ingin membuktikan orang ini tadi. Begitu sang anak putrinya tadi begitu mau sampai rumahnya, di depan gerbang pintu rumahnya itu ada seorang laki-laki yang nyelonong memegang dia, lalu diciumnya dengan paksa, kemudian ditinggal pergi. Akhirnya masuklah anak tadi ke orang tuanya. Kemudian saudaranya yang menemani dia itu mengisahkan kisah tersebut. Sudah keliling kampung dan seterusnya nggak ada. Cuman tadi ketika mau masuk gerbang rumah, ada seorang laki-laki yang memegang dia terus diciumnya sekali ciuman secara paksa. Maka bapaknya mengatakan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Sekali puji hanya milik Allah. Wallahi saya seumur hidup saya tidak pernah melakukan zina sekalipun. Cuman saya pernah mencium seorang wanita yang bukan mahram saya sekali tok. Dan itu sudah Allah kisah pada anak saya. Itu dikisahkan dalam kitab tentang peringatan bahaya sih. Karena itu hendaklah kita berhati-hati. Ya, dari pembalasan ukubah qadariyah seperti itu. Ya memang tidak dihukum raja mabada seperti itu, tidak, tetapi akibat itu akan ada. Kadang-kadang maksiat itu menimbulkan mungkin ya hambarnya ibadah kita, malasnya kita taat kepada Allah, dan memudahkan kita kadang-kadang meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah biasa, biasa maksiat tidak sama saja misalkan. Itu ukubah qadariyah. Hukuman Allah secara kauni, alamiah. Kalau bahasa kita hukum karma. Nah, itu terjadi. Baik. Jadi hikmah dari hukuman rajam tadi seperti ini Kemudian beliau memberikan satu pembahasan lakin bimada yasbutu zina dengan apa zina itu ditetapkan artinya kapan seorang dihukumi dia telah berzina kemudian membuahkan hukum syar'i ya dijelaskan oleh Syekh di sana ada ikhtilaf ulama yasbutu zina bi syahadati arba'ati rijalin mardiyin yang pertama zina itu ditetapkan dengan peraksian empat laki-laki yang terpercaya. Jadi sini itu ditetapkan dengan persaksian empat laki-laki yang terpercaya. Jadi kalau ada empat laki-laki bersaksi bahwa dia betul-betul melihat si fulan berzina dengan fulana, maka diterima persaksiannya. Kalau sendiri nggak bisa. Sekalipun kita saksikan betul, nggak cukup. Kecuali pelakunya mengakui. Nah, itu yang kedua. Jadi misalkan kita ini melihat betul seorang itu berzina dan kita lihat betul sendiri, kita ajukan ke hakim. Kemudian yang berzina, maka Allah, saya nggak berzina. Terus kita ditanya, siapa saksimu? Ya mata saya ini nggak diterima. Dalam hukum Allah, kita termasuk apa? berdusta, memberikan tuduhan kepada seorang berzina. Karena itu kebenaran dalam syariat Allah itu dihukumkan dengan syariat itu. Nggak bisa dengan ibaratnya kita memaksakan diri yakin, nggak bisa. Karena itu pernah dikisahkan dalam hadis bahwasanya Isa ibn Maryam alaihi salam pernah melihat seorang itu mencuri. Dan dilihat kepergok betul sama Isa ini mencuri Ya, sedang kalau dihakuk di apa ajukan ke hakim harus ada saksi. Maka dipanggil sama Nabi Isa. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Dinasihati, takillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa kamu mencuri? Apa kata orang tadi? Wallahi saya tidak mencuri. Padahal dia betul itu mencuri. Demi Allah saya tidak mencuri. Apa jawab Isa? Naam, sadaqta wa kadabat ainaya. Kamu betul dan telah berdusta kedua mata saya. Itu tawaduknya Nabiullah Isa. Tidak dipaksakan. Karena apa? Dia sudah berhadapan sumpah dengan nama Allah. Barang siapa yang dihadapannya seorang telah bersumpah dengan nama Allah. Lalu dia tidak punya bukti dan saksi. Hendaklah dia menerima sumpah. Urusan dia, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Dan seorang yang menolak tuduhan dengan sumpah. Jadi kalau seorang menuduh, mana saksinya ini? Bayinah, buktinya ini. Kita jelaskan. Datangkan empat orang saksi yang betul-betul terpercaya. Tadi diterima. Tapi kalau enggak, oh yang dituduh mengatakan, Wallah, saya tidak mengerjakan. Kita harus diam, mundur. Saya yang salah. Sekalipun betul-betul kita saksikan. Tapi hukum itu dengan patokan syar'i. Gitu ya. Nah. Jadi wasahadah persaksian bagi seorang yang berzina itu arba'atu rijalin mardiyin. Empat orang laki-laki yang diridhoi persaksian. Dan saksi itu harus melihat betul ya. Saksi itu jangan dapat informasi, nggak boleh. Sekarang ini banyak-banyak orang yang memberikan persaksian padahal dia tidak ngerti perkaranya saksi dibayar itu hati-hati. Nabi SAW pernah menyatakan, padahal tadinya berbaring. Ketika mengatakan, hati-hati dengan syahadat zuhur, persaksian yang palsu, kaulu zuhur, ucapan yang dusta, diulang-ulang sama Nabi. Sampai perawi hadis sahabat tadi mengatakan, ya laitahu sakata. Andaikan Nabi SAW itu diam. Nah sekarang syahadat zuhur itu mudah aja. Betul. Wallah, wallah. Padahal salah itu. Pedagang kadang-kadang begitu bersumpah untuk meleriskan dagangan. Karena itu diantara fitnah akhir zaman dekatnya yaumul kiamat setelah ditinggal generasi yang afdal dari umat ini yaitu munculnya orang-orang yang mengajukan diri sebagai saksi sebelum diminta untuk bersaksi nah hati-hati namanya saksi itu harus melihat perkaranya harus ngerti betul sekarang banyak pun sah ada persaksian itu. Ya, saya misalkan nggak kenal sama sekali sama Ustaz Salman, ya paling kini ketemunya. Terus saya katakan persaksian Abu Hamam terhadap Ustaz Salman. Lah saya tahu apa? Aku nggak ngerti. Nah, kalau saya, uh, dia pinter bekam gitu ya, paling ah, promosi misalnya <laughs> itu hak. Tapi kalau sudah jarak celahan itu harus mengkosar dan harus tahu. Kalau tidak, kita ini tergolong orang-orang yang memberi persaksian apa? dusta. Sekarang muncul banyak persaksian lembaran-lembaran kertas disebarkan ke sana kemari. Padahal yang bersaksi tidak pernah ketemu dengan orang yang dipersaksikan. Na'udzubillah. Ya. Nah. Apa kata Syekh penjelasannya? Empat orang ini. Annahum. Bahwasanya mereka semuanya. Ra'au. Melihat dengan mata kepalanya Zakar zani fi farzil manniya biha wala budda. Betul-betul melihat zakar, apa ini ya? Zakarnya laki-laki tadi betul-betul berada di farji wanita yang dizinai dengan mata kepalanya. Bukan sekedar dapat informasi. Itu baru persaksiannya diterima. Jadi melihat semua empat orang. Melihat semua, ngintip semua baru persaksiannya bisa diambil kalau yang lihat satu terus ngomongi yang lain kamu siap jadi saksi siap loh ini hati-hati Enggak diterima kalau dia berdusta urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala wasahada ala hadzal wajhi su'bah jiddan pengakuan atau ketetapan zina melalui cara persaksian ini sangat sulit sekali hampir tidak mungkin nggak ada orang segera, sengaja rame-rame ngintip orang berzina itu. Saya pikir kurang kerjaan. Nggak ada. Ya. Walihada ala Syekhul Islam rahmat ta'ala. Karena ini berkata Syekhul Islam Ibnu rahmat ta'ala. "Innahu lam yasbut az-zina bis qattun wa huwa fi waktihi. Pada masa Syekhul Islam, beliau mengatakan tidak pernah tegak dihukumi perbuatan zina itu dengan persaksian sama sekali. Karena enggak hampir enggak dijumpai. Empat orang laki-laki sama-sama melihat dengan mata kepala mereka masing-masing terjadi perbuatan zina itu hampir enggak ada. Karena itu penetapan zina dengan cara persaksian semacam ini empat orang ini hampir tidak dijumpai, sulit betul. Hatta pada masa Rasulullah SAW itu kebanyakan nggak disaksikan seperti ini. Tapi bagi apa? Pengakuan masing-masing yang berzina. Karena ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cara yang pertama. Tapi kalau memang terjadi ya itu hukum syar'i harus diterima. Ya. Nah, karena itu nanti hakim harus teliti. Ketika menyaksikan saksi pertama mana? Kapan kamu melihatnya? Jam berapa? Waktunya bagaimana? Bagaimana yang kamu lihat? Nah, kalau terjadi perbedaan antara saksi yang kedua, berarti Anda yang tidak beres. Ada salah satu yang tidak beres. Harus seperti itu. Jangan ketika datang orang empat orang sama-sama wallahi saya melihat kemudian diterima saja Harus dicek. Karena Nabi SAW ketika ada orang yang mengaku berzina. Itu Nabi SAW berupaya untuk barangkali dia salah. Ya. Karena jangan sampai umatnya terprosok kepada perbuatan yang demikian jelek. Lalu dihukumi dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rajam tadi. Dia kisah Ma'is itu kan. Dia mengaku, ya Rasul saya sudah berzina. Kata Nabi, barangkali kamu cuma menciumnya. Sampai kedua kali ya Rasulullah saya betul-betul sudah bersin. Barangkali kamu cuma menyeng, apa menyentuhnya, menyenggol apa? dia disentuh. Sampai yang keempat dia mengatakan, "Wallah ya Rasul, saya betul-betul telah bersin. Ibarat timba masuk ke sumur begitu loh ya Rasulullah. Akhirnya baru Nabi perintah untuk diraja. Nah, itu yang sebagian ulama mengatakan bahwa pengakuan seorang yang berzina harus berulang berapa? Empat kali. Ya? Nah, Nah, watariku samin subuh zina. Cara yang kedua ditetapkannya zina, ya, ayyuki razani bi annahu Seorang yang berzina tadi mengaku bahwa dia telah berzina. Pengakuan pelaku. Ini paling banyak kalau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu itu ya kesadaran kaum muslimin masalah Sampai sahabat yang bertemu dengan seorang wanita di salah satu jalan di kebun kurma lalu diperlakukan begitu katakanlah karena tergoda dengan sahwatnya diperlakukan segala sesuatu seperti istrinya kecuali jima habis itu sadar wari kepada Rasulullah mengatakan ya Rasulullah halak tu saya telah hancur saya telah hancur hukumi saya sampai Nabi menyatakan apa yang kamu kerjakan saya bertemu dengan seorang wanita lalu saya perlakukan segala sesuatu sebagaimana suami kepada istrinya kecuali aljima lalu Allah menurunkan ayat wa aqimis salat lidulukin dan tegakkanlah salat di kedua tepi siang Innal hasanat yudhibnas Syiah. Sesungguhnya perbuatan bagus itu akan menghapuskan apa? Kejelekan. Jadi kalau belum berzina farji, itu belum ada had syar'i. Yang hukumannya bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal yang salah. Mereka para sahabat. Kalau bersalah, segera mengakui kesalahannya, ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini ya, mereka pada lari dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hal yustaratu tikrarul iqrari arba'a marrat. Apakah disyaratkan pengakuan orang yang berzina tadi berulang empat kali? Saya berzina, saya berzina sampai empat kali. Au yakfil iqraru marrah wahidah. Atau cukup mengaku sekali saja pengakuan. Itu ikhtilaful ulama. Ya. Au yufassal baina mastahara wa baina ma lam yastahir. Atau dibedakan, diperinci. Kalau yang masyhur sekali pengakuan cukup. Kalau yang tidak masyhur perlu empat kali. Itu perselisihan para ulama tentang jalan yang kedua, tetapnya hukum zina dengan pengakuan pelakunya. Ya. Nah, fi hadza khilafun baina ahli ilmi. Dalam permasalahan ini ada perselisihan di antara ahli ilmu. Beliau mengatakan, "Faman qala la budda min at tiqrari Barang siapa yang berpendapat harus berulang pengakuan tadi sampai empat kali, istadalla kisati Ma'is Ibn Malik Ibn Malik radhiyallahu anhu. Mereka berdalil dengan kisah Ma'is Ibn Malik radhiyallahu anhu. Yang berzina. Ya. Fa innahu ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sahabat Ma'is ini berzina lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berkata, "Faqala innahu zina." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Fa'arada Nabi berpaling. Nabi berpaling. Tidak menerima, berpaling. Ya. ada. Kemudian diulang lagi. Yang kedua, faqala innahu zina. Saya telah berzina. Fa'arada Nabi berpaling lagi. Sampai dikatakan tadi barangkali kamu cuma menciumnya, barangkali kamu cuma menyentuhnya dan seterusnya. Ya. Semua ada salisan, kemudian diulang yang ketiga. Faqala innahu zana. Bahwasanya dia telah berzina. Arba amarat empat kali dia. Ya. Faqala lahu. Sampai Nabi berkata kepadanya, "Abika junub?" Apa kamu itu pernah gila? Ya, kalau pernah gila terus itu terjadi pas kambuh gilanya berarti nggak mukallaf gitu Ditanya oleh Nabi. Coba itu Rasulullah SAW. Ya, rahmahnya kepada umatnya. Abi ke Apakah padamu ada kegilaan? Faqalallah. Dia mengatakan tidak. Sampai Nabi dalam kisah mempersaksikan kepada para sahabat. Bagaimana dengan Ma'is ini? Kira-kira ada gangguan dalam pikirannya atau tidak? Dijawab oleh para sahabat tidak. Sehat. Ya. Fa'arsala ila qawmihi. Nabi utus kepada penduduk kampungnya. Ma'is kembalikan ke kampung. Hal ahittum bima'is jununan. Pernahkah kamu menjumpai ma'is ini pernah hilang? Coba sampai seperti itu Rasulullah Diutus ke kampung. Fakalu penduduk kampungnya itu mengatakan la tidak. Famara rajulan kihal. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan seorang untuk kihau itu mencium mulutnya ya mencium apa bau mulutnya ayat sumaraihatu hal qad saribal khomr apa barangkali dia minum khomr sampai seperti itu Rasulullah minum khomr mabuk kan nggak sadar ngomongnya nggak zina ngaku zina barangkali namanya mabuk minum khomr ya itu bahwa sukran dalam keadaan mabuk barangkali dia mengatakan berzina sampai seperti itu Rasulullah ya falam yajid fihi syai'an nggak dijumpai bau khomr sama sekali enggak Summa amara bihi sallallahu farujima. Baru Nabi memerintahkan untuk di raja. Kisah yang diraja, kemudian lari, kemudian ditangkap, tanah Kisah Ma'is ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Hudud dan Ma'ruf dalam semua kitab-kitab yang membahas tentang hudud yang bagian hak zina mesti ada kisah Ma'is ibn Malik radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Padahal dia ngerti hukumnya apa? Diraja. Ya. kan mau menyelamatkan diri, ya, ya Rasul saya cuma menciumnya selesai, nggak dihukumi. Tapi sahabat tidak ingin selamat dari hukum di dunia, tapi tidak selamat dari hukuman di yaumul Kiam. Itu kita ambil ibrohnya. Jangan kita ini lebih selamat dari hukuman manusia ini, tapi tidak selamat dari hukum Allah. Untuk apa kita katakan kita ini selamat dari pandangan manusia, tapi kita tidak pernah selamat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu harus ada muraqabah. Ya. Itu contoh dari para sahabat. Dia ngerti kengerian hukuman dirajam dan seterusnya. Tapi bersama itu dia sabar menerima itu supaya nanti di yaumul kiamah bersih dari tuntutan hukuman tersebut. Ya. Nah, wal istidlal مائس Ma'is dan mengambil dalil dari kisah Ma'is tadi allati waradat ala hadhihi sifat yang datang dengan sifat tadi persaksiannya ikrarnya dari pengakuannya bi annahu la budda min tikraril iqrar fi nafsi min husay ya bahwasanya harus ada pengulangan bagi seorang penzina yang mengaku itu harus diulang sampai empat kali fi nafsi min husay kata Ibnu Saimin pada diri saya ada kejanggalan. Artinya Ibn Saimin itu rahmatullah ta'ala tidak tumak nina. Kalau orang yang mengaku berzina itu syaratnya harus mengaku sampai berulang kali. Maka beliau katakan, fin nafsi min Pada diri saya ada sesuatu yang janggal, nggak pas. Gitu. Kalau dari kisah Ma'is tadi diambil untuk dalil oh orang yang mengaku berzina harus mengulangi pengakuannya empat kali atau berkali-kali. Ya. Lianna al kisah. Bahwa karena zahirnya kisah tadi, anna Nabi SAW lam yakbal minhul iqra. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menerima pengakuan Ma'is. Fi awali marratin ketika pertama kali dia mengaku berzina. Belum diterima oleh Rasulullah SAW. Likauna hisakan fi hatta istasbata karena Nabi SAW ragu tentang kondisi Ma'is ini sampai betul-betul jelas perkara. Sehingga sampai suruh cium bau mulutnya. Sampai diutus ke kampung yang barangkali pernah gila. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW masih ragu dengan si Ma'is ini tadi. Barangkali ada yang tidak beres. Ya. Nah, amal ladzina qalu marrah wahidah. Adapun para ulama yang berpendapat cukup pengakuan itu sekali saja fastadallu bi qissatil maratil allazi zana bihal ajir maka berdalil dengan kisah seorang wanita yang berzina dengan pembantunya pada masa Nabi ada seorang wanita itu zina dengan pembantunya pembantunya ini masih bujang zina sama majikan putrinya musan atau musan yang putri ini musan karena sudah pernah ber, katakanlah sudah berumah tangga ya inda zaujiha di rumah suaminya di sini. Wa kana zani Nah, laki-lakinya ini masih pemuda, belum muksin. Masih bujangan. Bujang kerja di rumah seseorang, berzina dengan istri majikannya. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa sa'atil Kisah perzinahan ini tersebar di masyarakat situ. Tersebar. Kisah majikan putri tadi berzina dengan pembantu, Wakil li abihi. Maka ada yang memberi petunjuk kepada bapaknya, bapak anak yang masih bujang tadi. Ya. Ketika minta fatwa itu, bagaimana ini? Anak saya bujang kerja di ini berzina sama istri majikannya minta fatwa, minta bagaimana sih hukumannya. Maka ada seorang yang memberikan fatwa kepadanya pada saat itu. Innahu yajibu an tafdiya waladaka ati saatin wajariyah. Coba ini fatwa tanpa dasar ilmu. Apa fatwanya? Hendaklah kamu wajib bagimu menebus anakmu yang telah berzina dengan istri majikan itu tadi dengan 100 ekor kambing plus seorang budak perempuan. Bos berikan. 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan untuk tebusan karena dia berzina dengan istri majikan. Fatwa yang didapatkan. Ya. Kemudian apa? Fafa'al. Dia kerjakan. Udah. Dari kambing 100. Beli seorang budak. Tebuskan. Ya. Fasa'ala ahlul ilmu. Dia bertanya kepada ahlul ilmu. Ini bedanya. Fatwa sembarangan dengan fatwa ahlul ilmu itu berbeda. Fatwanya Syekh Ibn Bas dengan fatwanya Usama Ibn Laden berbeda. Nah, itu sering saya ulang-ulang karena harus dipahami. Ya, fatwanya Imam Samudra. Allah lah. Dan benar Allah mengampuni dosanya berbeda dengan fatwa seorang yang betul-betul mapan di atas ilmu. Ya. Nah, fasala ahlul ilmi. Maka dia bertanya kepada ahli ilmu. faqalu. Maka ahli ilmu bertanya, berkata, "Laisa 'alaika hadza." Nggak boleh ini. Kok ditebus 100 ekor kos kuda ini nggak boleh. Laisa alaika hada. Ini bukan kewajiban, nggak boleh. Ya. Tapi apa? Ala ibnika jaldu mi'atin wa taqribu'a. Anakmu itu harus dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama satu tahun. Dan ulama di sana ber, berbeda pendapat. Ada pengasingannya di penjara yang aman, khususnya kalau perempuan. Karena kalau perempuan diasingkan, harus sabar pakai masker, harus. Nah, nah, Tetapi begitu hukum Allah. Jelas diasingkan, dibuang gitu loh ya. Negeri. Kemudian wa alal mar'ati ar-rajuli dan atas istri majikan tadi ar-rajmu dirajam. Itu hukuman dalam Islam. Bertanya kepada ahlul ini, Gak main tebusan. Sekarang udah membunuh jiwa sekian itu kadang-kadang besok udah keluar dari penjara ya yang kadang-kadang gemes yang dibunuh ya, pembunuhan sekarang ini marah Masya Allah siapa yang membunuh banyak orang itu riang ya riang itu pemuda gay gitu ya itu membunuh dengan sadis yang itu dicontoh oleh yang berikutnya itu tanda-tanda hari kiamat dekatnya yaumul kiamat itu kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Masalahnya bukan pembantu dimaki-maki sama majikannya, ya besok dihabisi majikan potong-potong tubuh Karena itu hendaklah kita belajar dari syariat Allah. Muamalah itu yang bagus. Kalau kita punya pembantu, ya hak-hak pembantu itu diberi. Nanti kalau tersinggung marah, kepala kita yang jadi taruhannya, Wala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Contoh membunuh itu di televisi banyak masalahnya. Orang tinggal nyontoh yang ini aja, terus caranya bagaimana dipelajari. Ya. Karena itu kadang-kadang penayangan bentuk-bentuk penangkapan penjahat dan caranya atau apa namanya itu eh, pengulangan kasus itu. Ya. Itu kadang-kadang malah jadi contoh. Oh begitu, kurang lihai ini cari selahnya yang ini. Begitu. Ya kan? Nah. Baik. Jadi wa alam ra'ati rajul rajul. Istri majikan tadi dirajam. Fatarafa ila Nabi sallallahu alaihi Maka keduanya apa? Mengangkat kasus kepada Rasulullah SAW. Naik banding. Belum terima dengan fatwa ahli ilmu tadi, naik banding. Fatarofa ila an-Nabi SAW. Naik banding kepada Rasulullah SAW. Sudah puncaknya ini. Kalau di situ belum puas, ya apalagi? Gitu ya. Faqala maka Nabi berkata, Al-ghanamu wal walidatu ay al-jariyah al-jariyah rabbun alaika. Kambingmu yang seratus dan budak perempuan tadi kembalikan pada kembalikan pada bapaknya. Karena bukan itu hukumannya, kembalikan. Ya, ay mardudatun alaik, dikembalikan, tertolak. Ya. Li'annaha akhadat bi ghairi haqqin. Karena wanita tadi mengambil 100 ekor kambing dan satu budak tadi bukan dengan cara yang hak untuk nebus gitu loh karena menzinai istri majikannya dibayar malah istrinya tadi dengan 100 ekor kambing plus seorang kuda kata Nabi kembalikan kan itu mengambil harta tanpa hak wa alat nikah jal dumiatin wa sedang anakmu harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun sama dengan fatwanya adul ummi tadi. Li'annahu lam yatazawwaj. Karena anakmu masih puja belum menikah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, Waktu ya Unai ya Anis." Dalam satu bacaan ya Unais. Sana berangkat ke wanita ini tadi. Ke istri majikan tadi berangkat sana, ya. Ilam ra'atin menuju ke sana, ya. Waktu ya Unais ya Anis ilam ra'atin hadza. Sana berangkat ke wanita yang berzina tadi. Fa'ini tarafat tarjumha. Kalau dia mengaku berzina, rajamlah. Ini tadi yang jadi dalil, tidak perlu dicam, dicampur. Karena Nabi cuma mengatakan kalau dia ngaku, rajam, nggak dicampur. campur. Ya. Fagoda ilaiha tarafat. Maka pagi hari dia berangkat ke rumah wanita tadi, telah ditanya, wanita tadi mengaku dirinya telah berzina. Tidak diulang berkali-kali. Sekali pengakuan. Para jamaah maka Anis ini merajam wanita tersebut atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Walam yakulin Nabi SAW fa ini tarafat arba amarrat. Nabi SAW nggak bilang sama Anis radhiallahu an ini kalau wanita tadi mengaku sampai empat kali baru dirajam. Nabi nggak bilang gitu. Cuman mengatakan apa? Belkala ini tarafat farjumha. Kalau dia sudah mengaku rajam. Ya. Wahada dulu ala adam istirati tikraril ikrar. Dan hadis ini menunjukkan tidak perlunya berulang pengakuan itu. Sekali mengaku, kalau memang sudah betul-betul yakin, ya sudah. Diraja. Ya. Nah, li'anna jami'al huquqi allati yukirru biha al-insanu ala nafsihi la tahtaju ila tikrar. Fahakata zina. Karena sesungguhnya semua hak-hak yang diikrarkan dengannya manusia atas dirinya sendiri itu asalnya tidak perlu pengulangan. Jadi kalau orang mengaku dirinya sendiri berzina, padahal itu perkara aib kalau sampai diaku, itu asalnya nggak butuh pengulangan. Ya cukup. Karena pada asalnya seorang itu ingin menyembunyikan apa? Aib. Kok dia mengaku saya berzina? Dalam keadaan sehat pikirannya katakanlah, sadar. Berarti nggak butuh pengulangan. Ya. Ada yang mengatakan karena kisah ini sudah masyhur. Sehingga tidak butuh berulang-ulang. Ya. Wa qala ba'du ah, ba'du ahli Sebagian ahli ilmi mengatakan ini stahar al-amru apabila perkara itu sudah masyhur wan tasar bainan dan sudah tersebar di kalangan manusia untuk ia iqrarin marrah wahidah cukup dengan sekali pengakuan seperti kisah ini tadi wanita yang berzina itu sudah masuk Wa illa fala budda min Dan kalau tidak, berarti harus berulang. Intinya, kalau seorang yang mengaku melakukan perbuatan zina atau mungkin pelanggaran yang itu mengharuskan adanya hukuman dari syar, orang ini kurang meyakinkan hakim, maka hendaklah hakim menuntut pengakuannya berulang. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ma'is bin Ma'ad. Tapi kalau orang yang mengaku ini diketahui bahwa dia memang baik dan seperti itu pengakuannya, sekali saja pengakuan cukup baginya. Jadi asalnya tidak perlu berulang pengakuan tersebut. Dibutuhkan pengulangan pengakuan itu atas kebijaksanaan hakim. Kalau hakim melihat perlu diulang pengakuan ini karena melihat yang mengaku itu barangkali perlu diteliti dan seterusnya, fana'an. Fa'illah kalau tidak maka tidak perlu diulang-ulang pengakuan tersebut. Ya. Nah, kemudian selesai zina. Dan kita tidak bahas zina yang zairu muhsan sekalipun makhluk. Tapi kalau tidak muhsan, hukumannya apa? Dicambuk seratus kali, dibuang selama satu tahun. Sekarang satu pembahasan yang hal semacam ini banyak terjadi di negeri-negeri kufah bahkan kadang-kadang yang menimpa kita yang kita harus jadikan tanbih. Pertanyaan, wahalil liwatu misrus zina. Apakah liwat itu semisal zina? Tahu ya liwat? Liwat itu penyakitnya kaum Nuh. Eh, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kaum Sodom kalau bahasa. Yaitu laki-laki mendatangi laki-laki dengan syahwat. Dan sekarang banyak seperti ini apalagi cerita yang masyhur dengan kabar yang insya Allah bisa dipercaya kadang-kadang pengiriman pasukan besar-besaran yang berasal dari orang kufar barat misalkan Amerika dan seterusnya itu kalau tidak dikirim perempuan ya biasanya itu dikirim apa laki-laki yang suka begitu apa namanya itu gay ya nah, seperti itu. Na'udzubillah jadi kalau bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan di medan pertempuran, kalau orang barat itu ya itu hiburannya. Nah, kalau dalam Islam kan misalkan nggak mampu, gile, pulang. Berkeluarganya, gilir yang lain begitu, 4 bulan, 6 bulan begitu. Ini nggak dipasang aja di situ, namanya manusia normal. Butuh untuk melampiaskan atau mengambil syahwatnya, tapi akhirnya dikirim liwat dan itu penyakit yang sangat berjah, berbahaya. Ya. Bal jawab Jawabnya liwat itu semisal zina. Bal ahbas. Bahkan lebih jelek. Karena kalau kita lihat laki sama perempuan yang bukan makromnya mudah kita tegur. Siapa perempuan ini? Berangkulan. Siapa perempuan ini? Istri bukan, anaknya bukan. Mudah. Lah kalau laki-laki sama laki-laki, gimana kita negur? Siapa laki-laki ini? Itu teman saya, selesai. Jadi lebih terselubung, lebih nggak ketahuan gitu Permainan seperti itu. Ya. Maka dikatakan itu lebih buruk. Sampai Allah katakan tentang kaum yang Nabi Lut. Ya. Itu Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwasanya tidak ada manusia sebelum mereka itu yang melakukan perbuatan semacam. Innakum latatuna al-fahisata ma sabaqakum biha a'adun minal alamin min a'adin minal alamin dalam Al-Qur'an sesungguhnya kalian itu kepada kaumnya Nabi Lut Allah mengatakan inakum ladatuna al-fahisah sudah melakukan satu perbuatan keji yang belum pernah seorang pun sebelum kalian melakukan perbuatan itu. yaitu apa laki-laki mendatangi laki-laki dengan syahwat kan itu Islam melarang laki-laki dengan laki-laki tidur satu selimut dilarang Sampai dengan anak kecil itu hati-hati. Kadang orang melihat anak kecil begitu, mungkin kayaknya disayangnya. Setan masuk. Tadinya sayang kepada anak kecil menjadi apa? Syahwat. Hati-hati. Dan itu tidak hanya menimpa eh, katakanlah orang-orang yang urakan apa dan seterusnya. Kadang-kadang seorang yang berada di masjid apa dan seterusnya di pesantren yang mungkin sering bergaul dengan saudaranya tidur bersama dan seterusnya itu tidak lepas dari godaan setan yang kemungkinan besar bisa terperosok kepada hal-hal tersebut karena itu kulit dengan kulit nggak boleh bersentuhan sekalipun laki-laki dengan laki-laki ya hati-hati karena setan itu ia ya jadi majredah berjalan di tubuh manusia itu seperti jalannya apa darah artinya menggendong anak kecil diciumnya sayang kepada seterusnya lama-lama setan ini yang masuk Dibayangkan seperti orang dewasa. Na'udzubillah. Nah, فاللواط لا يشترط أن يكون اللائق أو الملوك به سيبا kalau liwat ini nggak ada syarat sayyid muson atau tidak muson pelaku dan yang diperlakukan wa inna ma yustaratu ayyakuna baligina akili cuman syaratnya sudah balik dan berakal. Jangan atau tidak bujang sama saja. فإذا kana baligin, أو kana كان بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد kalau sudah balik berakal tegakkan hak ya wal dan hukumannya ulama sepakat dibunuh baik pelakunya maupun lawannya sampai nanti ada orang bagaimana hukum mendatang nyata kata Nabi pelakunya dibunuh binatangnya juga dibunuh dan apa salah binatang? Karena dia sudah terkorok, terkotori dengan apa? Dosa. Nggak layak dikonsumsi, nggak pokoknya ya sudah kotor. Ya. Nah ini kalau lewat ini pelakunya dan yang diperlakukan seperti itu dihukum bunuh ijma ulama. Nah bagaimana kalau ini katakanlah dipaksa berbeda? Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tapi sama-sama ridho. Seperti zina itu Sama-sama mau. Bagaimana anak kecil yang ngerti salatnya apa? Balik. Kadang-kadang untuk korban anak kecil di bawah umur. Nah, Wal haddu qala fuqaha al hanabila al-fuqaha hanabila mengatakan al-haddu ka haddiz zina. Hukumannya seperti zina. Itu apa? Zina ini hukumannya di raja Di raja Sampai mati. Fayur jamu sayyid, dirajam baik sudah menikah. Waman laisa bisayyid maupun masih bujangan bijaldi ma'atin jaldah wa di sana. Ya. Ada yang mengatakan apa nih seperti zina dibedakan. Ada ini satu pendapat. Ya, bahwasanya dirajam saib dan orang yang belum muhson dicambuk seratus kali dibuang satu tahun. Tapi ini berselisih dengan hadis Rasulullah SAW. Walakin hada yahtaju ila dalil. Cuman ini nggak ada dalilnya. Ya, sedang asalnya sebenarnya ada ijma. Sampai dinukil ijma sepakat untuk dibunuh. Cuman beda cara membunuhnya. Ya. Ini saya ringkas saja. Ada beberapa pendapat. Yang pertama dihukum seperti hukuman zina, dirajam maksudnya. Jadi sepakat dibunuh, cuman ada yang membunuhnya dengan dirajam. Ada yang membunuhnya itu dengan dibakar. Dan itu salah satu pendapat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu diberi laporan. Pada masanya, pada masa beliau jadi khalifah. Ada satu kaum yang melakukan amalan kaumnya Nabi Lut. Maka Abu Bakar mengutus Ali bin Abi Thalib bakar mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman yang sangat keras. Sedang hukuman yang paling keras adalah apa? Dibakar, dibakar. Dua-duanya dibakar. Ya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa hukumannya dibunuh biasa ya dibunuh aja ya mungkin dibunuh dengan pedang atau pokoknya dibunuh tidak tertentukan caranya ada yang berpendapat liwat ini dinaikkan ke tempat yang tinggi dan itu salah satu juga pendapat Abu Bakar Siddiq dan itu pula yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib dan dinasabkan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dinaikkan ke tempat yang tinggi kalau dulu gunung kata bukit dilemparkan ke bawah terus diikuti dengan lemparan batu sampai mati dan ini yang masyhur karena mengikuti hukuman Allah kepada kaumnya Nabi Lut azab Allah kepada kaum Lut itu apa? terdengar teriakan yang begitu keras kampungnya kaum Sodom itu naik dan itu naik betul lepas satu kampung itu naik setelah naik dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dikirim hujan batu. Sampai dikatakan setiap batu ini sudah ada tulisan nama orang yang harus terlempar dengannya. Akhirnya sebagian para sahabat dan para ulama mengambil seperti itu. Dinaikkan ke tempat yang tinggi, kemudian dilemparkan, lalu diikuti dengan apa? Lemparan batu. Sebagaimana hukuman Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Nah itu setelah begitu itu sampai dijelaskan dalam hadis penduduk langit sana mendengar longlongan anjing dari kaumnya Nabi Lut ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan apa? Sangat jeleknya dan sangat menjijikannya perbuatan liwat. Laki mendatangi laki-laki dengan apa? Syahwat. Nah, nah Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada poin yang pertama di faidah ini bahwasannya zina yang dimaksud oleh Nabi SAW as-sayyibu zani itu dihukum dengan rajam bahkan sesuai dengan dohirnya hadis dan mengamalkan ayat dicambuk 100 kali kemudian dirajam sampai mati itu sayyib yang maknanya sudah melakukan akad nikah dan berkumpul dengan perkumpulan atau aljima al yang betul-betul sampai sah seperti itu. Kalau sekedar menikah dan belum dikumpuli, berarti hukumnya belum belum muhsa. Kan itu urusan-urusan farji. Bukan urusan status pernikahan, urusan farji. Ya. Kemudian liwat lebih jelek daripada zina. Karena itu para ulama kita sepakat Orang yang melakukan liwat dan yang diperlakukan sedang dia mau itu dua-duanya dibunuh. Ya. Kata Nabi SAW, Man wajadtumuhu ya'malu amala qawman lutin Barang siapa yang kamu jumpai mengamalkan keamalan kaum Lut, faktulul fa'ilu wal makulabi. bih. Faktulul fa'ila wal makulabi. Bunuh pelakunya dan yang diperlakukan. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad hukuman liwat. Jadi masalah bagaimana menghukumnya berselisih ulama. Tapi sepakat hukumannya adalah dibunuh. Ya. Nah, insyaallah sampai di sini dulu. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. wa ta'ala. Wa aku da'wana rabbil